Pak Yono silakan. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ini kita ini sebagai satu bangsa di mana karena kebodohan daripada elit-elit politik kita ya yang hanya mementingkan kepentingan partai, akhirnya seperti ini kita tertinggal di dalam uh, segala hal ya, baik di transportasi ataupun di yang lainnya dan selama ini kita melihat katanya dalam tanda kutip katanya bahan bakar itu disubsidi lalu kita menyaksikan tiap pagi jago rawi itu macetnya luar biasa dan juga dari arah Bekasi yang mau menuju Jakarta bagaimana mungkin artinya jalan diperlebar tetapi jumlah kendaraannya nggak ada apa maksudnya jumlah kendaraannya terlalu banyak dan akhirnya tidak ada satu solusi dan inovasi yang bisa diciptakan. Coba deh membuat solusi yang permanen, bagaimana kita bisa mengurangi subsidi bahan bakar, dibuatlah eh, seperti tram listrik atau kereta diesel atau apapun di tengah-tengah jalan tol itu solusi yang murah meriah sebagai transportasi massal ya lalu nanti sampai misalkan dari Jagorawi pada waktu sampai di UPI itu ada feeder-feeder busway atau nanti ada MRT. Dan demikian juga dari arah eh, Bekasi yang mau menuju Jakarta, arah Cikarang menuju Jakarta, itu juga dilakukan seperti itu. Sehingga dalam hal ini saya yakin bahan bakar itu yang lapang dalam tanda kutip disubsidi, uangnya itu bisa dipergunakan untuk membiayai itu. Dan kedua, pemerintah itu nggak usah pusing, artinya mencari uang ya selama ini kalau menerbitkan obligasi itu untuk apa uangnya kemana dan tidak terserap anggaran yang dipinjam dari luar negeri oleh departemen-departemen yang notabene tidak ada kontribusinya kepada rakyat ya dan bangsa sehingga dalam hal ini kita butuh solusi yang cerdas solusi yang artinya permanen dan tidak hanya oleh parpol-parpol hanya untuk dibiayai pilkada untuk pembiayaan pilkada yang nggak ada gunanya bagi rakyat ya sehingga akhirnya kita tertate-tate terjadilah ekonomi biaya tinggi dan semua yang ada di Indonesia termasuk mahal makanya Indonesia bisa menjadi republik mahal seperti ini. Ya baik. Pak Sutrisno. Ya, selamat sore Bu. Sore Pak silakan. Bukan Indonesia nggak bisa, di dikorupsi Bu. Indonesia dari merdeka 260 60 tahun, mana duitnya kemana? Pada korupsi. Jangan dibandingkan sama Cina. Kalau Cina kan, kalau korupsi kan digantung. Indonesia mah di lima tahun, dua tahun udah bebas. tahun-tahunnya keluar, keluarin udah kaya dianya. Gitu- begitulah Bu. Baik, terima kasih Pak Sutrisno, Pak Bebi. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak, silakan. Ya, makin ketinggalan aja nih ceritanya. <laughs> Iya, sebetulnya kalau dibuat seperti di Jepang atau Cina itu bagus sekali. Cuma karena Jepang ada kepentingan mobil dan motornya nggak laku nanti kalau transportasi keretanya bagus di Indonesia, Mbak. -huh. Mm-hmm. Terima kasih. Terima kasih Pak Deddy. Pak Didi, selamat sore. Sore, Bu. Silakan Bapak bu, memang kita mesti belajar banyak, Bu, sama Cina, Bu. Jangan jauh-jauh, jangan belajar sama Amerika, Eropa. Nah, jadi kita cepat, maju, cepat bisa ngikut, Bu, maju juga, Bu. Dan kedua, mental kita, Bu. Mental orang kita nih selalu maunya korupsi, Bu. Jadi, apapun yang ada jadi, Bunda, Bu. Kenapa? Terima hmm. kasih, Bu. Terima kasih, Mas Diki. Pak Abdullah, selamat sore. Ah, selamat sore. Komentarnya bagaimana? Iya, saya kira itu proyek triliunan ya, Bu. Ah, bukan uang sedikit kita ambil contoh di Indonesia ini ya tidak tradisi kalau proyeknya gede itu partai-partai mulutnya pada buka siap korupsi siap makan contohnya apa Century Hambalang sampai sekarang mana nggak ada ujungnya ya capek deh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak Belah ya Pak Prabu selamat pagi selamat pagi silakan Pak nah itulah kenapa negeri Cina bisa menjadi negeri yang besar karena para pemimpin negaranya memang memperhatikan infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang baik, perekonomian sulit maju. Kalau kita memang sibuk berpolitik, menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan bangsa, sehingga akan semakin tertinggal. Padahal orang pinter di Indonesia itu dua banyak luar biasa. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda Pak Handoyo? Halo. Silahkan Pak Handoyo. Ya, jadi eh, negara ini juga mestinya bagus ya. Cuman hukumnya aja kurang tegas. Kalau di sini diperlukan hukum mati bagi koruptor, kita negara jadi paling maju. Gitu itu aja, terima kasih. Pak Dio selamat pagi. Halo. Ya, silahkan Pak. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak. Ya, negara kita ini orang-orangnya apa namanya memang suka meniru ya niru sana tiru sini tetapi kebanyakan itu cuma latah orang punya A kita punya A orang punya B kita punya B begitu kemudian orang kita ini kayak kata di bawah burung gitu loh jadi saya terlalu sombong ya cinta tanah air itu dikonotasikan dengan negatif begitu eh, orang punya apa, kita mau punya apa, tetapi hanya ikut-ikutan begitu. Ya beginilah jadinya negara kita sekarang, tambah lagi dengan para pejabat yang memperkaya diri sendiri, kata-katanya pergi keluar seperti anggota DPR pergi untuk berkunjung ke negara-negara lain katanya seturi banding, balik-baliknya apa yang didapat begitu kan. Yang tahunya mereka pergi jalan-jalan, kemudian seperti saya lihat di TV itu, katanya mesti bersama semua saksi begitu kan. Tidak bisa cuma perwakilan karena itu politik katanya. Mudah-mudahan banyak yang dengar ini. Ini sebenarnya banyak pembodohan karena kita ini kayak seperti saya bilang tadi kata di bawah tempurung tadi gitu loh. Orang sudah sampai kemana kita masih terkutat di sana sini berperang antar suku apa sorry antar daerah antar antar kampung begitu kan. Ini terlalu kompleks ini ah, negara kita ini mental terlalu bobrok saya lihat ya. Eh, negara Cina yang dulu begitu banyak penduduknya saja bisa diatur sehingga mereka menjadi maju, menjadi negara ekonomi kedua di dunia itu kita jangan melihat sekarang bangsa aparat apalah jadi siapa yang maju kita harus ikuti kadang-kadang orang-orang kita juga terlalu sombong ya eh, apa menghancurkan eh, apa produk-produk Eh, negara-negara lain begitu di tempat kita karena karena fanatik, fanatisme begitu itu sangat uh, destruktif dan tidak baik saya pikir terima kasih ya Halo. silakan Pak selamat pagi Assalamualaikum Salam ya saya pendapat berpendapat semikian ya negara kita ini negara super kaya tapi coba pemimpin kita terutama para politikus itu yang bikin susah negara ini adalah para politikus beberapa hari ini fitnah dimuat dalam surat kabar maupun berita yang lain besar korupsinya itu adalah di partai politik gila dan negara ini negara sangat kaya tapi rakyatnya miskin pemimpinnya super kaya duitnya ditaruh di mana-mana di luar negeri itulah yang bikin negara ini sebetulnya hancur dan cinta negara yang paling rusak di dunia adalah Indonesia Terima kasih, itu pendapat saya demikian. Ya. Pak Suwadi? Ya, mengenai model transportasi yang apa yang dibuat oleh China itu, itu memang transportasi mahal ya. Jadi saya nggak terlalu apa deh, kalau katanya dibuat di, di Jawa itu dari Jakarta ke Surabaya, itu kan biay biayanya kan besar sekali bikin jalur rel yang khusus lagi, mahal lagi biayanya. Kalau bisa ya diterus seperti yang di DKI ini aja lah kita lihat kita lihat Gubernur Jokowi katanya membatalkan itu MRK. E dia mau bikin katanya kembali seperti apa yang dibuat oleh Sutioso, yaitu dengan membuat yaitu seperti apa gagasan itu. Kita melihat bagaimana ya pemerintah apa yang dilakukan oleh terdahulunya yang baik ya itu tidak mau diteruskan oleh yang penerusnya yaitu pemerintah. Karena nanti dianggap dia sebagai hanya mengikuti meneruskan maka dia model bikinnya model yang baru. Karena itu transportasi apa yang dibikin oleh misalnya itu yang NRC itu, itu lebih bagus diteruskanlah atau sehingga bisa apa sebab jangan kita berubah-ubah apa yang kita lihat sekarang ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Harto. Pagi ya memang sih kalau kita pernah ke Jepang, Singapura, Shanghai ya itu Beijing. Kalau melihat kemajuannya mereka, wah kita sih kelihatannya anak-anak cucu gitu kita tuh tidak akan bisa menikmatin karena untuk kata kita kan mau bikin satu ini ya masih katanya kan event Pak Jokowi lah sekalipun ya kan tapi kan kita lihat dulu juga struktur tata kotanya kan nggak bakalan bisa lah itu tidak akan semudah itu dia bisa lebih katakanlah bisa tiga level ke bawah di trainingnya seperti apa sampai itu ada mall atau gimana jadi hidup gitu. jadi orang-orang itu ada di bawah nggak di atas itu kan mengurangi kemacetan kalau sekarang kan masih kayak binatang semuanya kan di atas sudah senak ya kan motor orang udah jalan udah senak ya, tapi ya itulah negara-negara seperti Singapura mencontek Jepang negara seperti China dia mencontek Jepang kita studi banding ke Jerman segala ini itu bukannya mencontek kepada Jepang itu aja jadi Pak Jokowi coba di DKI kalau dia mau maju coba ke Jepang dah lihat ya sampingnya dia MRT-nya dia kereta cepat kereta api cepatnya rutenya dia itu dibandingkan dengan Singapura itu nggak ada apa-apanya nah Indonesia contoh dong Jepang pergi ke Jepang belajar bukannya pergi jalan-jalan itu aja makasih Amin Yo, selamat pagi. Silakan Pak Amin. Saya ucapkan selamat tahun baru. Terima kasih Pak Amin, sama-sama ya. saya punya pendapat ya. Indonesia kan Tuhan sudah kasih negeri subur. Kalau mengur pengurusnya bisa, apalagi bikin kereta api cepat mau naik ke, ke apa, angkasa lu aja bisa. Benar nggak? Nah, jadi justru ini pengurusnya nggak bisa. Kita nggak bisa saling salahin. Kita nggak boleh banding-banding. Sebenarnya pemerintah semua tahu perkembangan zaman kereta api di dunia Cuma mereka mau nggak punya kenian nggak membangun ini. Ya nggak. kan ada pepatah apa istilahnya. Kita nggak usah nuntut ilmu kemana ke Jepang ke Amerika. Menuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok kan ada kan pepatah. Nah, cuma dia orang nggak bisa. Nah, itu sekian terima kasih. Ya Ibu Meli. Iya Pak Z, saya mau kasih opini. Itulah hebatnya Tiongkok, bodohnya orang Indonesia. Kalau saya bilang sebenarnya Indonesia kesempatan potensi yang bisa lebih hebat lagi tapi sayangnya dari pemerintah kita cuma mementingin perutnya dan kenikmatan dirinya mereka masing-masing itu yang kecewa rakyat itu aja terima kasih ya Pak Herman pagi silahkan Jangan bandingin Indonesia dengan Tiongkok dong, dengan Singapura, dengan Jepang. Tentu aja kita kalah. Coba bandingin dengan Ethiopia, Mozambik. Indonesia menang dong punya jalur busway. Makasih. Pak, ah, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Makanya pendapat Ibu tadi itu benar. Itulah bodohnya Indonesia. Kereta api di mana-mana seluruh dunia itu adalah moda transportasi massal yang paling eh, itu yang harus dibangun di semua negara. Singapura, Malaysia, dan uh, Jepang eh, dan China itu semua sudah uh, sudah 10 langkah di depan kita semua. Mereka sudah bangun, mereka infrastruktur hebatnya begitu demikian hebat. China pun kita tidak usah ngomong China. Kalau Indonesia, Indonesia tuh hanya kita tidak ada anggaran, tidak ada anggaran, tidak ada anggaran. Tapi kenyataannya sampai akhir November kemarin, anggaran yang belum diserap masih ada 200-an triliun yang tidak tidak diserap. Artinya pada waktu membuat anggaran pun juga dimakan suatu screening untuk membuat moda transportasi yang, yang, yang seperti eh, negara Singapura, Malaysia itu harusnya bisa. Kenapa tidak bisa? Semua dimulai dari pemimpin yang kuat. Dari Singapura Foundation-nya, dari Lee Kuan Yew, dari Mahathir, kemudian China dari Deng Xiaoping. Semua dimulai dari pemimpin yang kuat yang punya visi. Itu baru bisa. Kalau kita, nah inilah kita cuma muter-muter aja korupsi dan segala macam. Jadinya ya begini-begini aja nasib kita. Ya, pengecas mati. Ya sudah ada penelpon yang masuk, Bapak Adi. Itu memang itu itu di Tiongkok atau di Jepang ya. Itu tapi kalau di negeri kita ini jangan dulu lah itu biayanya mahal itu kan bisa katakanlah jalurnya itu itu kan khusus itu jalurnya itu kan flyover katakanlah dia dibikin dari Jakarta ke Surabaya ya sepanjang itu flyover dibikin yaitu 800 km dan juga biayanya itu mahal dan juga tiketnya sama dengan kapal terbang jadinya karena itu lebih baik kita membenahi apa yang adalah yang yang kita lihat sekarang di DKI kita bisa lihat sekarang ini amburadulnya ini kebijaksanaan pemerintah dulu Sutioso dia membuat monorel tapi dibatalkan oleh ini Fauzi sekarang ini NRC dia datang itu Fauzi dibawa, tapi dibatalkan oleh sama yang gubernur sekarang ini dan tidak heran maka dia kembali lagi ya, ke mau membuat yaitu apa yang diadakan monorail dulu kita lihat memang ah, pemerintahan ini dia tidak mau meneruskan apa yang benar itu kebijaksanaan di masa lalu sebab dia kalau meneruskan apa yang benar di masa lalu dia seolah dianggap melanjutkan atau meneruskan kebijaksanaan oleh yang masa lalu itulah negeri kita ini yang nggak benarnya kita lihat itu itulah yang kita lihat misalnya kayak presiden Pak Harto dulu membangun, tapi sekarang kan nggak ada pembangunan kita lihat, ada kebijaksanaan yang berbeda. Itu... Oke, iya Pak Adi. Iya Pak Adi, kami sudah menangkap maksud Anda, terima kasih Pak Adi. Kita berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya, ada Pak Bangun. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ya, saya ngasih tanggapannya begini aja. Memang zaman dulu itu kan memang sudah ada ya namanya replita rencana pembangunan lima tahun nah kalau sekarang ini kan udah nggak ada jadi dulu itu mana yang kepentingan umum itu didahulukan dari kepentingan pribadi itu amanat undang-undang loh tapi sekarang ini kan sudah enggak orang dalam bermain, suruh calo bermain di bawah, maka jalan tol pun nggak bisa dibebasin. Hampir semua di Medan, baik di Depok, di Solo, karena apa? Orang dalam itu ngasih, mau anjing nanti bebasin. Pengen, jadi pada intinya pada serakah. Nah kalau Cina, ya jelas. Mereka itu memang udah pinter berbagi. Ya, apalagi dengan negara komunis seperti itu. Aturan jelas, hitam putihnya ada. Kalau kita kan abu-abu terus. Jadi kalau kita bilang transportasi kereta di Cina lebih maju, jangankan cuma kereta semua dan dia lama-lama dia lebih maju daripada dunia. gitu aja, terima kasih. Ya, sudah ada Pak Imam. Ya. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Pak. Ya, saya sih uh, memberikan opini bahwa uh, memang kita harus belajar dari negeri lain sih Pak ya. Saya juga kemarin barusan eh, ada pergi ke Hong Kong ya. Itu di sana itu memang penduduknya sangat modern sekali cara berpikir. Halo? Halo ya Pak, silakan Pak. Ya, Mas kita terputus dengan Bapak Imam. Lalu ada Pak Andre. Ya, Ya sebenarnya sih kalau kita mau bisa aja ya Bisa kita menerima Palestina Itu sebaiknya dianggarkan dulu Anggarannya itu eh, berapa Dianggarkan dulu dikalkulasi uh, eh, Atau kemarin juga RAPBN kita itu kan selisih 290 triliun Itu udah selisih banyak Itu dianggarkan dulu dikalkulasi Sebenarnya bisa Kita kalkulasi dulu harga berapa jajar acet nah, nah itu baru kita laksanakan pekerjaan kenyataannya benar kita bisa menjadi China cuma ya ya, ya memang nggak bisa sih kalau secara keseluruhan China memang udah berkembang menjadi negara industri yang sedangkan kita ini masih pertanian nggak bisa kalau secara 100% menjadi China ya apa pak? Oke, terima kasih kembali Pak Andre.